Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wala haula wala quwwata illa billah amma ba'd. Ikhwah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang mulia ini kita akan membahas tentang hukum mad. Mad artinya panjang. Mad yang akan kita pelajari di buku ini ada 13. Mad terbagi dua. Yang pertama mad asli atau disebut dengan mad tabi'i. Yang kedua adalah mad far'i. Mad asli atau mad tabi'i inilah dasar dari seluruh mad yang wajib kita ketahui. Mad asli atau mad tabi'i memiliki tiga huruf yang pertama alif, yang kedua waw dan yang ketiga adalah ya. Yang pertama alif ketentuannya alif sebelumnya fathah. Waw sukun sebelumnya dhammah. Dan ya sukun sebelumnya kasrah. Panjang dari mad adalah dua harokat. Contoh untuk alif sebelumnya fathah. Di dalam surat Al-Fatihah kita menjumpai firman Allah Subhanahu wa taala Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka iyyaka lihat di iyyaka itu ada alif sebelumnya fathah. Iyaka. Dibaca panjang dua harokat. Contoh yang ya sukun sebelumnya kasrah. Di ayat yang terakhir dari surat Al-Fatihah. Siratul ladzina Siratul ladzina an'amta 'alaihim. Lihat di kalimat Siratul ladzina ladzina ya lazina ya sukun sebelumnya kas kasroh hanya saja dalam e, cetakan Mujamma Malik Fahad sukunnya tidak ditampakkan atau tidak ditan, diletakkan tanda sukun berbeda dengan Al-Qur'an cetakan di negeri kita. Berikutnya adalah contoh Wow sukun sukun sebelumnya domah Di ayat yang sama, di surat yang sama di firman Allah Subhanahu wa taala ghairil maghdubi ghairil maghdubi alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin kalimat al-maghdubi ada waw sebelumnya dhammah dan ini adalah mad tabi'i atau mad asli dibaca dengan dua harokat. Tidak boleh dibaca lebih dari dua harokat. Contoh bacaan yang salah, membaca matobi'i lebih dari dua harokat. Sebagian kita pernah mendengar, barangkali membaca siro, uh, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ini salah. Yang benar, A itu dua harokat karena dia masuk dalam matobi'i. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bukan panjang sekali itu ya. Nah, ini harus diperhatikan oleh kita semua. Dan mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.